adab seorang guru dan murid. Manfaat dan buah ilmu adalah mengamalkan ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak mengamalkan ilmu yang dimiliki, maka ilmu tersebut justru akan menjadi bencana baginya dan akan menggugat dirinya pada hari kiamat kelak. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wal Quranu hujatun laka au alaika." dan Al-Quran itu akan membelamu atau justru menggugat dirimu. Baik guru maupun murid memiliki adab-adab yang harus diperhatikan. Di antaranya, adab tersebut terdapat adab-adab yang diperuntukkan bagi mereka berdua, dan terdapat adab-adab yang diperuntukkan khusus untuk salah satu pihak. Adab-adab bagi guru dan murid. Yang pertama, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah, yaitu dengan berniat mempelajari ilmu dan mengajarkannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjaga dan menyebarkan syariatnya serta menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan umat. Barang siapa mempelajari ilmu syar'i dengan niat untuk mendapatkan bagian duniawi, berarti telah menyodorkan dirinya ke dalam siksaan dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtago bihi wajhallahi la yata'allama ya la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arafal jannati yaumal qiyamah." Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa mempelajari ilmu yang seharusnya dilakukan untuk mencari wajah Allah, namun dia mempelajarinya untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mendapatkan harumnya bau surga pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Diriwayatkan juga bahwa beliau SAW bersabda, Man tolabal ilma liyujariya bihil ulama' au liyumariya bihi as-sufaha au yasrifa bihi wujuhun nasi ilaih adkhalahullahu annara Barang siapa mencari ilmu untuk menyaingi ulama untuk menyombongkan diri di hadapan orang-orang bodoh atau agar menarik perhatian manusia niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka Hadis riwayat At-Tirmidzi Yang kedua mengamalkan ilmu yang telah dimiliki Barang siapa mengamalkan ilmu yang telah dimilikinya, niscaya Allah akan mewariskan ilmu yang sebelumnya tidak ia ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tadaw zadahum hudau wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Quran surat Muhammad ayat 17. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, dikhawatirkan Allah akan mencabut ilmu yang telah dimilikinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah yuharrifunal kalima amma wadihi wa nasu hadzam mimma dzukiru bih. Akan tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Quran surat Al-Maidah ayat 13. Adab yang ketiga, berhias dengan akhlak yang mulia. Di antaranya adalah bersikap tenang, berpenampilan rapi, lemah lembut, banyak berbuat kebaikan, tidak mengganggu orang lain, dan berbagai ahlak lainnya yang dipuji oleh syariat maupun kebiasaan masyarakat. Adab yang keempat, menjauhi ahlak yang buruk. Di antaranya adalah berbuat keji, suka mencela, mengganggu orang lain, kasar, bersikap lemah yang tercela, baik dalam perkataan maupun perbuatan, dan berbagai ahlak buruk lainnya yang dicela oleh syariat maupun kebiasaan masyarakat.